Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita tayyib. Terhadap mustalahul hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki mengenai Sunan An-Nasa'i. Karena ini kita masih membahas berkaitan masalah apa? Yang dikenal dengan Al-Kutubus Sitt, yaitu enam kitab atau dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt, kitab induk yang enam. Mahum ya? Sudah kita ambil Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah, nah sekarang kita masuk ke Sunan Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Jadi antum enggak ada alasan lagi misalkan Al-Ummahatu Sittah apa kitabnya apa? Kok belum hafal itu enggak ada alasan. Dihafal. Al-Ummahatu Sittah itu tinggal sahihan dua, Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ya, tinggal apa yang empat? Sunan itu, Ashabus Sunan. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Nah, barakallahu fikum sunan apa ya, punya? Abu Dawud. Naam. Sunan An-Nasa'i. al An-Nasa'i rahimahullah taala kitabahu As-Sunan Al-Kubra. Al-Imam An-Nasa'i beliau telah mengarang kitabnya yang dikenal dengan As-Sunan Al-Kubra. Wa dhammanahu As-Sahih wal Ma'lul. Tapi ternyata di dalam kandungan Sunan Kubra tersebut mengandung ada yang sahih, ada yang ma'lul. Maksudnya ada hadis yang sahih, ada hadis yang ma'lul yang ada ilahnya, ada penyakitnya. Inilah perbedaan antara sahihain. Kalau sahihain enggak ada yang kritik. Kalau lah seandainya ada kritikan itu enggak sampai tingkatnya dhaif, enggak ada. Paham ya? Kalaupun seandainya mereka mendetail kalau ternyata ada yang nak dhaif itu pun dhaif munjabir yang ujung-ujungnya bisa naik ke derajat hasan ataupun sahih. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat Sumakhtasaruhu fi kitabih sunan ash Kemudian setelah Sunan Kubro, beliau meringkasnya menjadi kitab yang dikenal dengan Sunan As-Sughra. Dulu yang kita pelajari Damats itu Syekh Nam Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala beliau mengajarkan kitab Nam eh, As-Sunan As-Sughra tapi lil Bayhaqi. Lil Bayhaqi ya, ternyata Imam Bayaki juga punya itu loh. Nah, itu dua jilid juga, cuman ini Kubra diringkas menjadi Sughra. Wasamahu Al-Mustaba, dinamakan dengan kitab Al-Mustaba. Jama'a fihi as-sahih 'indah Beliau mengumpulkan di dalam kitab Al-Mujtaba ini hadis yang sahih menurut beliau. Ini termasuk perbedaan para ulama seperti ini. Jadi menurut sebagian ulama terkadang sahih, namun menurut sebagian yang lain tidak sahih. Mahum? Yang seperti ini perlu diperhatikan. Naam. Wa huwa al-maqsudu bima yunsab ila riwayat an-Nasa'i min haditsin. Dan inilah yang diinginkan dengan apa yang dinisbahkan kepada periwayatan Imam Nasa'i. Nah, barakallahu fikum berupa hadis yang ada. Jadi kalau dinisbahkan kepada Imam Nasai itu seringnya al mustaba Paham ya? Naam. Yang dikenal Sunan Sughra. Cuman kitabnya aslinya kitab Sunan Sughra itu aslinya, cuman dinamakan dengan mustabah. Wal mustabah aqallu sunan haditsan dha'ifan. Mustaba ini adalah kitab sunan-sunan yang ada yang paling sedikit hadis dhaifnya. Berarti ada gitu loh. Ada dhaifnya cuman paling sedikit. Yang sudah diakui ya Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu sudah diakui enggak ada yang dhaif. Naam. Kalau seandainya ada kritikan itu enggak sampai tingkatan dhaif. Wa rajulan majruhan dan juga yang paling sedikit apa? perawi yang dijarah. Kitab apa tadi? Al-Mujtaba. Perhatikan, kitab Al-Mujtaba adalah kitab sunan yang paling sedikit hadis dhaif di dalamnya dan kitab sunan yang paling sedikit rijal hadis yang dijarah. Apa maksudnya? Naam. Wadaratuhu ba'da sahihain. Derajatnya setelah sahihain. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim derajatnya setelahnya apa? Naam al-mujtaba tadi itu. Fahuwa min haitsu rijal perhatikan. Maka dia ditinjau dari sisi rijal-rijal hadis, muqaddamun ala sunan Abi Dawud atau masya masyaallah. Jadi mustaba ini Sunan An-Nasai ini kalau ditinjau dari rijal hadisnya para perawi hadisnya itu lebih didahulukan, lebih didahulukan daripada rijalnya Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmizi. Mahum? Naam. Li syiddati taharri muallifihi fir rijal. Karena sangat apa? Sangat kuatnya perhatian penuhnya, berhati-hatinya muallif yaitu Imam Nasai di dalam masalah rijal ini. Paham belum? Nah, kitab apa tadi namanya? Al-Mujtaba. Nah, Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa namanya? Ahmad bin Ali rahimahullah taala, "Kam min rajulin akhrajalahu Abu Dawud wa Tirmidhi. tajannaban nas nasai ikhraj hadithi. Perhatian baik-baik ini. Betapa banyak eh, seseorang yang dia dia itu mengeluarkan atau berapa berapa nah, betapa banyak perawi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, tapi justru Imam Nasai menjauhi untuk mengeluarkan hadisnya. Paham belum ini? Nah, kam rajulin betapa banyak eh, seseorang atau perawi yang Abu Dawud dan Tirmidzi mengeluarkannya di dalam sunannya, tapi justru Imam Nasai menjauhinya untuk tidak mengeluarkannya. Paham ya? Menjauhi untuk mengeluarkannya. Maksudnya enggak mengeluarkan itu ya. Bal tajannaba ikhraj hadis jama'atin fi sahihain. Bahkan beliau pun apa? Menjauhi mengeluarkan hadis sekelompok atau jamaah yang ada di dalam sahihain. Karena masing-masing ahli hadis terkadang punya pandangan tersendiri itu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Masya Allah. Wabil jumlati fasyatun nasa'i fil mustabah wa aqwa syurut ba'da sahihain. Secara globalnya syarat An-Nasa'i di dalam kitab Al-Mustabah itu merupakan syarat yang paling kuat. Nah, setelah sahihain. Syarat masalah apa? Para perawinya itu loh. Paham ya? Nah, syarat yang paling kuat ya setelah sahihain kitab Al-Mustabah eh, lil Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. An-Nasa'i kita tutup terakhir. Huwa Abu Abdurrahman dihafalnya. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Sampai situ aja enggak masalah. Kesempurnanya Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasa'i. Ma'rufnya Ahmad bin Shu'aib langsung itu. Al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Naam. Wa yuqal Naam An-Nasawi. Ada yang mengatakan juga mengatakan An-Nasawi. Nisbatun ila Nasa. Nisbah kepada tempatnya mana Nasa, baldatun masyhurah bi Khurasan. Sebuah negeri yang masyhur di daerah Khurasan. Jadi ada yang katakan An-Nasa'i, panjang ada yang katakan An-Nasawi. Seperti itu. Murid Hasanah beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah. Eh, fin Nas'ah. Nah, pada tempat namanya Nasa' tadi itu. Sumartahala fit Sumartahala fit talabil hadis, kemudian beliau rihlah. Beliau rihlah mencari hadis wa sami'a min ahli Hijaz wa Khurasan. Dan beliau mengambil hadis atau mendengar dari Nah barakallahu fikum ahli hadis, ahli Hijaz, wa Khurasan, wa Syam, wal Jazirah, wa ghairiha. Itu yang beliau eh, dengar apa hadisnya. Wa aqama bi Misra tawilan dan beliau tinggal di Mesir. Nah barakallahu fikum lama. Dia lama tinggal di Mesir. Wa antasharat musannafatuhu dan tersebarlah karangan-karangan beliau. Nah barakallahu fikum di Mesir tersebut. Sumartahala ila Dimashq. Kemudian barulah beliau rehlah ke mana? Damaskus. Paham ya? Nah, fahasalat lahu fiha mihnah, tapi ternyata Allah Taala memberikan ujian bagi beliau di sana. Untuk masalah ujiannya apa, Anda bisa cek sendiri dalam nah barakallahu fikum terjemahnya mungkin siar alamun nubala atau yang semisalnya. Wa tuwfiya sanah dan beliau meninggal pada tahun 303. Ah, naam, fi Ramlah. Naam fi Palestina yaitu di salah satu tempat di Palestina. Nah, barakallahu fikum fi Ramlah tadi itu ya. An us, an samanin wa samanin sanah yaitu ketika itu usia beliau 88 tahun. 88 tahun. Waqad khallafa musannafatin katsiratan fil hadits wal ilal. Dan sungguh beliau telah meninggalkan karangan-karangan yang banyak, baik dalam masalah hadis atau masalah ilal. Farahimahullahu wa jazahu 'anil muslimina khaira. Maka semoga Allah telah merahmati beliau dan membalas kaum muslimin dengan kebaikan. Nasallahu salamatan afiyah. Cukup sekian dulu barakallahu fikum wa walhamdulillahirabbil alamin.